Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya. Baik, e, para peserta HSI yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasanya setiap hari Ahad kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah sampai kepada kita dari peserta HSI yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan dan Insya Allah hari ini adalah materi yang berkaitan dengan ibadah haji yang uh, kita sampaikan di program Mahazi Madrasah Haji dan juga ziarah dan telah sampai kepada kami beberapa pertanyaan Semoga Allah SWT memudahkan Yang pertama adalah dari Yahya Umar Beliau mengatakan Hafizullah seorang yang muhrim Bolehkah mengenakan celana dalam yang berjahit Seorang yang muhrim Tidak boleh mengenakan celana dalam Baik yang berjahit maupun yang tidak berjahit Karena keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh seseorang apa yang dipakai oleh orang yang muhrim, maka beliau mengatakan wala as-sarawil. Seorang yang muhrim tidak memakai sirwal. Sirwal artinya adalah celana panjang. Dan ini menunjukkan bahwasanya jenis pakaian ini tidak boleh. Dan seluruh pakaian yang membentuk badan maka tidak diperbolehkan termasuk diantaranya adalah celana dalam ini membentuk seluruh badan atau membentuk sebagian badan maka ini tidak diperbolehkan baik itu berjahit maupun tidak berjahit dan perlu kita ketahui bahwasanya makna al-maqit yang dimaksud oleh para ulama adalah pakaian yang membentuk badan dan bukan pakaian yang berjahit ini yang perlu kita pahami bersama khususnya para e, jemaah haji. Jadi e, yang dimaksud dengan al makhid yang dilarang dipakai adalah yang membentuk badan. Dan sudah kita terangkan makna membentuk badan di sini ada yang membentuk seluruh badan seperti jubah atau gamis dan lain-lain atau membentuk sebagian anggota badan ya seperti kaos tangan, kaos kaki e, kaos, kemeja dan seterusnya ini membentuk sebagian badan. Keduanya tidak diperbolehkan. Ya, jadi maksudnya membentuk badan dan bukan berjahit. Baik. Kemudian yang kedua dari Ahmad Sultani Bagaimana cara kita bertaharah ketika berhadas? Ketika sedang tawaf? Ya. Apabila sedang tawaf dan tawaf disyaratkan harus dalam keadaan suci. Tawaf disyaratkan harus dalam keadaan suci dan ini adalah pendapat jumhur ulama, termasuk diantaranya madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hambal dan juga yang lain. Sehingga apabila dia batal tawafnya atau batal e, berhadat ketika tawaf, maka caranya adalah langsung dia memperbaharui kembali taharahnya ya dengan berwudu dan alhamdulillah sekarang di sekitar uh, Ka'bah ini sudah disediakan khusus tempat wudu baik yang laki-laki maupun yang wanita sehingga apabila kita tawaf kemudian batal di tengah-tengah tawaf bisa ya dengan mudah kita e, berwudu kembali dan apakah kita melanjutkan atau kita ulangi dari awal? Para ulama berselisih pendapat di dalam masalah ini dan yang afdal atau yang lebih hati-hati adalah kita ulangi dari awal. Lebih hati-hatinya kita ulangi dari awal. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan tawaf ini dengan solat, menyerupakan tawaf ini dengan solat. Bagaimana kita solat? apabila kita batal ya di dalam salat kita maka kemudian kita memperbaharui uh, e, wudhu kita maka kita mengulang salat dari awal mengulang salat dari awal demikian pula tawaf apabila kita batal di tengah maka kita mengulang dari awal nah kemudian yang ketiga dari kautsar amru berkaitan dengan Eh, materi yang ke-21 berkaitan dengan hadis di bawah ini pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ahlu Makkah min Makkah maka apakah hadis ini bermaksud bahwa khusus untuk penduduk Mekah mikotnya itu adalah Mekah itu sendiri? Sehingga hadis ini menyebutkan lima jenis tempat mikot, bukan tempat-tempat mikot saja, yakni Dhul, yakni Dhul Hulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam, dan Mekah khusus untuk penduduk Mekah. Dan jika ditambahkan dengan hadis Aisyah yang menyebutkan Datu Irqin sebagai tempat miqat, maka total miqat sebenarnya ada enam. Mohon faedah dan penjelasannya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi saw menetapkan miqat untuk penduduk Madinah Dzul Hulaifah, penduduk Syam Juhfah, penduduk Najd Qarnul Manazil dan penduduk Yaman Yalamlam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mikat-mikat tersebut sudah ditentukan bagi penduduk masing-masing kota tersebut, dan juga bagi orang lain yang hendak melewati kota tadi, padahal dia bukan penduduknya, namun ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Barang siapa yang kondisinya dalam daerah mikat tersebut, maka mikatnya dari mana dia memulainya sehingga penduduk Mekah mikotnya juga dari Mekah. Ya. Hatta ahlu Mekah min Mekah. Yang dimaksud dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai penduduk Mekah dari Mekah ini khusus ketika haji. Ya khusus ketika ibadah haji apabila seorang ahlu Mekah dia ingin melakukan ibadah haji dan ingin ihram pada tanggal 8 misalnya pada tanggal 8 yaitu hari tarwiyah maka cukup ihram yang dilakukan adalah dari tempat dia berada yaitu di dalam kota Mekah tidak perlu dia keluar dari miqat atau keluar dari kota Mekah cukup dari dari tempat dia berada di kota Mekah disitulah dia ber berihram Demikian pula orang yang datang dari luar kota Mekah kemudian sebelum datang waktu haji dia tinggal di kota Mekah maka apabila dia ingin berihram haji pada tanggal 8 Zulhijjah itu pada hari Tarwiyah maka dia cukup ia ya, melakukan ihram di tempat dia berada tidak perlu dia keluar dari Eh, kota Mekah atau dia ke Mikot terlebih dahulu tidak. Jadi cukup dari tempat dia berada. Hatta ahlu Makkah min Mekah. Inilah yang dimaksud dengan eh, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk ibadah haji. Adapun ibadah umrah maka penduduk Mekah apabila ingin ihram harus keluar dari tanah haram. Harus keluar dari tanah haram kota Mekah. Jadi tidak cukup dia berihram dari tempat di mana dia berada, tetapi harus keluar dari kota tanah haram kota Mekah seperti ke Tanim atau ke Ju'rana atau ke Hudaybiyah atau di tempat yang lain yang jelas termasuk tanah halal dan bukan tanah haram. Ada pun yang dimaksud dengan uh, uh, miqat Dhul Hulaifah, Juhfa, Qanul Manazil dan uh, lainnya maka yang dimaksud adalah yang datang dari luar ya bukan termasuk penduduk Mekah yang datang dari luar mikot maka mikotnya adalah tempat-tempat tersebut dan jumlahnya ada lima jumlahnya ada lima yaitu Dhul Hulaifah Juhfah, Qarnul Manazil, Yalam Lam kemudian yang kelima adalah Zatu Irqin Naam Pertanyaan dari Mina Widiawati Sahkah umrah seseorang bila tidak melakukan tawaf wada' padahal tidak ada uzur. Kalau yang ditanyakan adalah umrah, maka tawaf wada' bagi orang yang umrah hukumnya adalah sunnah. Tawaf wada' bagi orang yang umrah hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan demikian. Nah kalau sunnah berarti seandainya dilakukan afdol dan kalau tidak dilakukan maka tidak masalah dan tidak mengurangi uh, kesahan ya dari umroh yang dilakukan. Nah, pertanyaan dari Kusnadi pada saat mengerjakan haji tamattu dan melakukan tawaf saat pertama tiba di Mekah, apakah tawaf yang kita lakukan? yaitu tawaf kudum sudah mencakup tawaf tawaf e, umrah. Ya, e, kalau kita mengerjakan haji to kemudian e, kita melakukan umrah terlebih dahulu, inilah yang dimaksud dengan haji to Maka umrah yang pertama kali kita lakukan adalah tawaf umrah. Tawaf yang pertama kali kita lakukan adalah tawaf umrah dan ini adalah merupakan rukun di antara rukun-rukun umrah. Ya, adapun tawaf kudum maka ini disyariatkan bagi orang yang e, haji kiran atau haji ifrat. Ya. Mereka melakukan tawaf sekali yaitu tawaf haji. Untuk orang yang ifrat. Ya. Adapun orang yang kiran maka sekali tawaf tapi e, e, untuk haji dan juga untuk umrahnya. Nah, e, orang yang e, haji kiran atau haji ifrat apabila dia ingin tawaf ketika memasuki kota Mekah, maka inilah yang dimaksud dengan tawaf kudum. Karena kewajiban tawaf bagi mereka hanya satu yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, apabila dia datang sebelum tanggal 10 Zulhijjah dan ingin tawaf ketika masuk kota Mekah maka inilah yang dimaksud dengan tawaf al-qudum yaitu tawaf karena kedatangan. Adapun yang dilakukan oleh orang yang tamat tamattu dan dia masuk ke kota Mekah pertama kali maka dia melakukan tawaf umrah. Nah, dari setia budi beliau mengatakan mohon pencerahannya terkait dengan persiapan safar ibadah haji Biasanya di masyarakat umum ketika safar untuk menunaikan ibadah haji dilaksanakan walimatu safar. Bagaimana sunnah-sunnah yang dilakukan orang yang berangkat haji tanpa mengurangi hikam berhaji? Baik, e, sebenarnya tidak ada di dalam Islam orang yang mau melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umroh ya e, meng, me, apa, mengadakan seperti sejenis pesta kecil-kecilan atau walimatus safar dan lain-lain ya ini eh, nggak uh, ada dan dari, dahulu yang namanya uh, jamaah haji ini banyak sekali dari zaman Nabi saw. ya demikian pula Nabi saw dan seratus ribu orang sahabat lebih mereka melakukan ibadah haji bersama Nabi saw Alaihi dan uh, walimatus safar ini tidak mereka lakukan. Tidak mereka lakukan. Tapi kita katakan seandainya kita ingin ya sebelum kita safar, ya mengundang tetangga, mengundang saudara, ya makan bersama terus sebelum kita safar nggak masalah ya. Seandainya kita mengundang ya tetangga kita, mengundang keluarga kita, kemudian makan bersama sebelum kita e, berangkat yang menunaikan ibadah haji maka ini tidak masalah tetapi e, yang pertama jangan kita membebani diri di luar kemampuannya jangan sampai membebani diri di luar kemampuannya seperti yang dilakukan oleh sebagian yang mereka jor-joran atau terlalu boros di dalam e, mengadakan ya e, menjamu makanan sebelum sebelum pergi melakukan safar untuk haji ya e, kemudian yang kedua jangan diyakini bahwasanya adalah syariat jangan diyakini ini adalah sebuah syariat e, seandainya di antara kita ada yang tidak melakukan maka tidak masalah karena memang e, tidak ada keharusan ya orang yang mau melakukan haji e, mengadakan walimatul safar terlebih dahulu Baik, e, jadi yang penting ketika dia akan berangkat tentunya menjaga adab-adab safar. Ya, e, berdoa apa? Doa safar, ya kemudian juga doa keluar rumah. Kemudian apabila dia memasuki sebuah daerah tertentu maka dia membaca zikir dan juga doa yang datang dari Rasulullah saw Ini saja. Ya, adapun membuat walimatu safar maka ini bukan sebuah keharusan. Nah. Dari Yasman Kamarudin Sali. Ana ragu dengan pertanyaan halakoh 18. Apakah jumlah takbir setiap di atas bukit sofa atau total berapa kali takbir seseorang di atas bukit sofa yang tentunya bakal empat kali jumlah takbir Ya, dan penjelasan di audio takbir 9 kali zikir 6 kali dan berdoa 2 kali apakah setiap kita di atas bukit sofa atau totalnya 7 kali putaran iya sudah kita terangkan di dalam halakon dan mungkin diulang kembali sunnahnya ketika seseorang berada di atas sofa seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dia membaca takbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taib. Kemudian setelah itu baca tahlil dua kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu hazamal ahzaba wahdah. Tahlil dua kali. Tapi setelah itu dia berdoa. Setelah di, setelah selesai berdoa kembali diulang takbirnya berapa kali? Tiga kali. Kemudian diulang lagi tahlilnya dua kali. Setelah itu berdoa lagi. Setelah itu ditutup kembali dengan takbir tiga kali dan tahlil dua kali. Berarti semuanya kalau dihitung adalah sembilan kali takbir, enam kali tahlil dan dua kali berdoa. Baik, kemudian pertanyaan dari Kartika Luhar di Kusumah. Beliau mengatakan bagaimana cara memberi isyarat pada saat melewati Hajar Aswad ketika tawaf dengan mengangkat tangan kanan ia kemudian menghadapkannya ke arah Hajar Aswad ia mengangkat tangan kanan dan menghadapkan tangan kita tersebut ke arah Hajar Aswad yaitu cara memberikan isyarat kemudian pertanyaan dari Rihanda apakah ada perbedaan waktu pelaksanaan tawaf ifadah bagi yang mengambil nafar awal dengan nafar sani Mohon penjelasannya apa saja perbedaan antara nafar awal dengan nafar tani. Tawaf ifallah yang jelas mulainya pada tanggal 10. Pada tanggal 10 Dzulhijjah apabila seseorang sudah bermalam di Musdalifah pada malam tanggal 10 kemudian menuju ke, ke Mina maka boleh dia tawaf terlebih dahulu ke kota Mekah kemudian baru melempar jumrah akobah atau sebaliknya yang melempar e, jumrah akobah terlebih dahulu kemudian tawaf ifadah yang jelas tanggal 10 itulah waktu untuk melakukan e, tawaf ifadah e, perbedaan antara nafar awal dengan nafar sani nafar awal ini menginap dua, dua malam sedangkan nafar sani ini menginap tiga malam Eh, nafar tani lebih banyak pahalanya karena Rasulullah SAW melakukan nafar tani. Nafar awal ini meninggalkan kota Mina, eh, meninggalkan Mina pada tanggal 12, sedangkan nafar Sani ini meninggalkan kota Mina pada tanggal 13 dan tentunya eh, beda eh, eh di dalam melempar jamrah akobah dan juga wusta dan juga sughra. Orang yang melakukan nafar tsani tentunya lebih banyak melempar daripada orang yang melakukan nafar awal. Dan dua-duanya boleh, ya nafar awal maupun nafar tsani boleh. Karena Allah SWT mengatakan, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayh wa man ta'akhkhara fala isma liman ittaqa. Jadi nggak masalah kita uh, melakukan nafar awal maupun nafar sani. Nah, kemudian pertanyaan dari Muhammad Abdullah. Saya mendapat informasi bahwa ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau tidak pergi ke Masjidil Haram setelah tanggal 1 Dhul Hijjah karena Masjidil Haram digunakan untuk tawaf dan sa'i jamaah haji yang baru datang Mohon penjelasan. E, tidak ada keterangan setawana anak beliau e, tidak sholat di Masjidil Haram setelah tanggal 1 Zulhijjah. Enggak ada keterangan yang demikian, tapi e, seingat saya justru Nabi saw datang ke kota Mekah sekitar tanggal 4 Zulhijjah sekitar eh, tanggal 4 Dzulhijjah. Jadi sebelumnya belum beliau tidak berada di Mekah. Ia baru berada di Mekah sekitar tanggal 4 ya 4 Dzulhijjah. Kemudian juga eh, keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk memperbanyak sholat di Masjidil Haram ya ini umum ya masih umum yaitu sabda Nabi SAW. Alaihi Wasallam uh, salatun fi masjid hadza khairun min mimma siwahu illal masjidil haram mimma siwahu illal masjidil haram salat sekali di masjidku ini yaitu masjid Nabawi lebih baik daripada seribu kali salat di tempat yang lain uh, salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidil haram Sholat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi seratus ribu kali. Ini keumuman dalil menunjukkan dorongan bagi kita semua untuk memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Ya baik e, sebelum tanggal 1 maupun setelah tanggal 1 Dhul Hijjah. Wallahu ta'ala a'lam. Dari Siti Bahariani Beliau mengatakan di materi tujuh ada yang belum saya pahami, yakni yang mana rukun haji yang apabila tidak dilakukan tidak sah hajinya yaitu salah satunya wukuf di Arafah. Sedangkan di poin kewajiban-kewajiban haji bila tidak dilakukan maka ditebus dengan dam yaitu salah satunya wukuf di Arafah. Yang jadi pertanyaan saya, apakah perbedaan wukuf tersebut yang masuk kategori rukun haji dan kewajiban haji? Iya. Eh, yang, yang termasuk rukun adalah wukufnya. Yang termasuk rukun adalah wukufnya. Wukufnya dia yaitu beradanya dia di Arafah dari zuhur sampai maghrib. Inilah yang dimaksud dengan rukun. Ya eh, dari habis zuhur sampai wak, sampai waktunya dan waktu yang sahih akhir dari eh, wukuf di Arafah waktunya adalah paling lambat subuh hari berikutnya. Inilah yang paling sahih yaitu dari zuhur sampai subuh hari berikutnya. Baik. Kalau misal ada seseorang tidak wukuf sama sekali ya, tidak wukuf sama sekali di Arafah, dia berada di luar Arafah, maka orang tersebut tidak sah hajinya. Karena Nabi SAW mengatakan Al-Hajju Arafah Haji itu adalah Arafah Ya kalau sampai tidak berada di tanah Arafah sedikit pun, sebentar pun, maka dia tidak e, apa? tidak sah hajinya. Ya. E, jadi dia diharuskan untuk wukuf di Arafah meskipun hanya sebentar. Ini adalah termasuk rukun. Adapun yang termasuk kewajiban yang dimaksud adalah wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari apabila kita sudah datang di Arafah dari siang. Ya, kalau kita wukufnya dari siang, yaitu setelah zuhur, ya, maka kewajiban kita adalah tinggal di Arafah sampai maghrib. Kewajiban kita adalah tinggal di Arafah sampai maghrib. Kalau sampai sebelum maghrib kita sudah keluar, ya jam berapa misalnya jam 5 kita sudah keluar dari Arafah, maka rukun sudah kita lakukan karena kita sudah wukuf berada di Arafah pada waktunya. Tapi yang kedua, dia meninggalkan kewajiban. Kenapa? Kewajiban dia adalah wukuf sampai tenggelam matahari. Nah kalau ini keluar dari Arafah sebelum tenggelam matahari, berarti dia meninggalkan kewajiban. Yang wajib adalah sampai ya tenggelam matahari apabila dia datang di Arafah dari sejak siang hari. Ya, tapi kalau dia datang ya datang ke Arafah setelah maghrib ya datang ke Arafah setelah maghrib maka uh, sah wukufnya karena yang dinama, yang yang dimaksud dengan uh, wukuf adalah uh, tinggal di Arafah ya sampai eh, pada waktunya tinggal di Arafah uh, pada waktunya dan waktu wukuf di Arafah ini panjang ya dari semenjak siang zuhur sampai subuh hari berikutnya. Seandainya dia datang ke Arafah setelah maghrib, kemudian tinggal di Arafah meskipun hanya lima menit atau sepuluh menit, maka sudah sah uh, wukufnya di Arafah. Nah, pertanyaan dari Dewi Sartika dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Mohon nasihat apakah sebaiknya saya dan suami ikut KBIH atau haji mandiri? ya perkaranya luas silahkan mau KBIH atau mau mengikuti haji mandiri masing-masing melihat pada keadaannya kalau misalnya eh, eh, dirinya merasa mampu ya untuk mandiri dan di sana ada teman-teman yang sudah pengalaman dan seterusnya silahkan dia ikut mandiri ya tapi kalau dia e, merasa tidak mampu ya dan di mandiri tidak ada yang membimbing, tidak ada yang e, memberikan arahan dan seterusnya, maka silakan dia ikut KBIH. Karena biasanya KBIH sudah pengalaman. Ya. E, kemudian untuk KBIH, maka kita mencari tentunya KBIH-KBIH yang bagus yang berusaha untuk menerapkan sunnah Rasulullah saw Alaihi Wasallam di dalam ibadah hajinya ya maka kita cari KBIH yang e, semangat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hajinya bertanya-tanya terlebih dahulu ya kemudian baru memutuskan mengikuti KBIH fulan KBIH fulan baik itulah yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.